Halo. Tes satu Hari ini bahas tajwid ya. Ah? Tambah ya. Udah lama kayaknya nggak bahas tajwid. Bawa kan ininya. Bawa nggak? Kopiannya. Lupa. Haji tarmiji bawa. Ada. Ah, ah ya bos, saya pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 <clears throat> Sampai mad ya. Pembagian-pembagian mad asli ya. Artinya yang dipersamakan termasuk kelompok mad as asli yaitu mad iwad udah ya udah yang bunyinya akhirnya an diwakofkan menjadi A. Aliman, alima, hakiman, hakima. Itu namanya mad iwan. Kecuali tak marbutoh. Dia walaupun harokatnya fathatain, solatan, berhenti solah. Zakatan, zakah. Mukminatan, mukminah. Iya, kali mukminah. Mukmi, mukminah. Mad mad yang terjadi pada hak domir. Ya, diapit dua huruf hi, hidup dengan tanda dia dibaca dua harokat. domah yang terbalik itu isyarat pengganti wawumati. Ya. Jadi innahu bihi mawazinuhu itu mad silah wasirah. Mad tamkin di mana terjadi pada dua huruf ya. Yang satu bertasydid dan berbaris kasroh, yang satunya sukun huyitum. Atau ada juga amanu wa amilu. Jadi wau mati bertemu dengan wau, tapi wau matinya yang sebelumnya itu wawunya wau mad. Ya. Atau allazi yuwaswisu. Jadi walaupun bertemu dua huruf ya tidak diidghamkan, tapi tetap dibaca matabi'i dua harokat seperti biasa ya. Sama halnya dengan definisi matobi'i ada wawu mati didahului domah u ya mati didahului kas asro i seperti itu Adapun madlin dia ada dua pembahasan. Yang pertama cukup disebut dengan lin atau harfulin atau madimma apabila ada wawu mati atau ya mati didahului fat fathah di tengah kata. Contohnya saufa ya alaihim. Itu kalau ada huruf ya mati atau waw mati didahului fathah tapi tidak wakof tidak berhenti itu hukumnya adalah lin Kenapa enggak pakai mad? Karena panjangnya kurang dari dua harokat. Ya. Saya tulis sedikit sebentar biar jelas. Jadi yang namanya mad lin atau mad lainu, ya lain lin bolehlah mad lin, gitu aja deh biar gampang itu ada waw mati atau ya mati sebelumnya didahului fat fathah jadinya apa au yang bawah ai dengan catatan dia tidak wakof tidak berhenti saufa fa-nya dibaca berarti hi hidup. Berarti kalau fanya dibaca berhenti apa enggak namanya? Wakaf apa tidak? Tidak. Makanya kalau dibaca saufa hukumnya apa? Lin. Karena panjangnya kurang dari dua harokat. Tapi kalau berhenti sauf itu panjangnya menjadi dua atau empat atau Nah. Sauf. Jadi madlin. Atau mad arid lisukun. Kalau beren. Tapi kalau nggak berhenti. Saufa. Berarti apa? Lin. Gitu. Alaihim. Apa? Lin. Khauf. Madlin. Atau mad arid sukun. Sekarang kita akan bahas sababul hamzi. Karena sebab bertemu dengan ham hamzah. Itu sudah dibahas belum? Belum ya? Belum. Baik, sekarang saya akan bahas ya. Yang pertama adalah mad wajib mutasil Terjadi setelah mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sufaha o atau su a. Yang namanya <clears throat> mad wajib mutasil adalah mad tabi'i. Saya ulang. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan ciri-cirinya sebetulnya ini bukan jadi satu ciri khusus ya. Namun umumnya kalau mad wajib mutasil bertemu dengan hamzah dalam satu kata, umumnya itu hamzahnya ditulis berdiri sendiri, berdiri sendiri. Tapi yang lebih konkretnya adalah bahwasanya yang namanya mad wajib mutasil matobi'i nih ini kan matobi'i ja asalnya kan panjang ja-nya ja panjang karena ada apa ada a alif berarti kalau ja-nya panjang ada alif ini berarti disebut matobi bertemu dengan hamzah dalam satu kata tahu dari mana itu satu kata dari artinya dari kalimatnya itu sendiri. Kalau dipisah tetap nggak bisa antara ja dengan a, harus nyatu. Ja walaupun berhenti hamzanya tetap dibaca. Sufaha ada a gitu ya. Su enggak ja a enggak begitu. Sufaha berhenti U tidak bisa dipisah. Harus ja sufaha su coba apa bedanya? Eh, hmm? <laughs> Kayak orang ngerem. Nah, Artinya mutasil nih, mutasil itu artinya apa? Nyambung. Ya. Mutasil artinya nyam nyambung. Jadi satu antara mad dengan hamzahnya nyatu dalam satu kata. Makanya disebut dengan mutasil. Jadi mad wajib mutasil. Disebut wajib karena sepakat semua ulama membaca Mad wajib mutasil ini empat harokat. Paling kurang. Tapi waras enam harokat. Ya. waras itu enam harokat. Membacanya. Mad wajib mutasil. Kesimpulannya adalah mad wajib mutasil adalah matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ciri-cirinya dia hamzahnya hamzah duduk. Orang bilang Hamzah duduk katanya nih. Terserah dah mau duduk, mau jongkok kayak apa. Sementara majaiz munfasil itu kebalikan dari mad wajib. Kalau dia dalam satu kata, kalau majaiz dalam dua kata. Atau mad di kalimat yang satu, di kata yang satu, hamzahnya di kalimat berikutnya terpisah dia. Ini untuk mad mad jaiz munfasil. Contohnya apa? Nih. Inna toy Inna itu berdiri sendiri. Hamzahnya di kalimat a ka bisa dipisah dia. Inna hamzahnya a toina bukannya inna a toina nggak begitu. Karena hamzahnya terpisah dengan kalimat in inna. Di sini contohnya ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Contohnya ya karena saya begini, ya ketemu dengan Hamzah. Nih Hamzah. Ini kan kalau berharokat temannya Hamzah. Ya ay yuha. Ya wahai ayyuha orang-orang sehingga dikasih apa? Tanda leng lengkung. Alis boleh dah, kumis boleh, terserah. Yang penting maksudnya ke situ. Jadi bedanya mad wajib dengan mad jaiz munfasil persamaannya dulu sama-sama ketemu hamzah. Cuma bedanya kalau mad wajib bertemu hamzahnya dalam satu kata, kalau mad jaiz dalam dua kata. Kalau mad wajib hamzahnya berdiri sendiri, kalau mad jaiz umumnya ditulis alif. Andai kata dia ada hamzahnya, ada alifnya juga, double begini nih tuh. Kalau majais biasanya ditulis alif juga, hamzah ju, juga kalau di Quran yang bukan standar Departemen Agama yang dari Madinah ya, Quran dari luar ya. Itu ditulisnya hamzah dan alif double. Jadi ini ciri dari mad wajib dan mad jaiz. Panjangnya sama-sama empat harokat. Kiroat Asim riwayat Hafiz tarik asyatibiyah. membaca mad wajib maupun mad jaiz empat harokat paling sedikit. Tarik asyatibiyah. bukan taibatun nasyar. Ya. Jadi tarik asyatibiyah. Kalau ada yang membaca majaz dua harokat berarti toriknya berbeda. Sama kiroat asli riwayat hafaz toriknya berarti toibatun nasr. Namun yang dipopulerkan ya itu adalah kiroat asim riwayat hafaz torik asyatibiyah. Ayo coba kiroat kiroat apa tadi? Hafiz. Asim Ayo ikuti saya biar jelas. Jadi kalau ada yang nanya, ibu baca kiro siapa? Kiroat Asim. Ayo. Riwayat Hafes. Apes. Hafes. Torik Asyatibiyah. Torik Asyatibiyah. Kiroat. Ibu yang jawab saya yang bilang kiroat ibu Asim riwayat saya ulang kiroat riwayat Torik Asyatibiyah catat deh tuh kalau boleh catat biar enggak Asyatibiyah ya kenapa tulis Di mana? Oh, jangan dihapus dulu. Kiroat Asim Riwayat Syatibiyah. Jadi kiroat Asim riwayat Hafiz Torik Asyatibiyah. Jadi kalau ada orang yang baca majaiz munfasil dua harokat itu toriknya bukan asyatibiyah. Toibatun nasyar. Torik toibatun nasyar. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin imam-imam dari haram, itu majais dua harokat. Enggak <clears throat> membaca empat. Tapi kadang kalau ada yang dengerin ikut-ikutan doang, biasanya majaisnya dua harokat. Kalau dikasih tahu, ya Imam Mekah juga dua harokat. Nah. Jadi kita harus tahu, ah Torik, jalan. Jadi cara bacanya gitu loh. Riwayat itu adalah jadi ini imam, imamnya jadi imam itu mempunyai dua rawi yang meriwayatkan. Jadi yang meriwayatkan itu hafaz. Jadi gini, di dalam ilmu kiroat ada yang disebut dengan kiroat sabah atau kiroat sabah. Kiroat sabah, kiroat sabah itu artinya bacaan tujuh imam. Setiap imam mempunyai dua murid. Muridnya itu disebut dengan perawi yang disebut riwayat. Satu imam dua roh, rawi yang meriwayatkan. Nah Imam Asim ini punya dua murid. Hafiz sama syukbah. Jadi dari tujuh imam, setiap imam punya dua rawi, punya dua anak murid yang paling populer. Nah, dari satu imam punya dua rawi. Berarti kalau tujuh imam, empat belas rawi. Kita yang kita pelajari satu riwayat dari empat belas riwayat. hafes. Jadi Walaupun Imam Asim kalau riwayatnya bukan hafaz, riwayat Syu'bah, beda lagi cara bacanya. Nah, yang hafaz ini yang populer. Hampir di seluruh dunia. Tapi ada beberapa negara tertentu yang membacanya, dia khusus pakainya riwayatnya kolun. Ada yang waras. Tapi yang umum rata-rata membacanya kirot asim riwayatnya ha, hafaz. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain seperti gini misalnya الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة kan kita baca seperti itu ada yang membaca seperti warash الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صلاة bukan sholat itu namanya taglil. Yu'minun dibaca alladzina yu'minun yu'minun itu namanya ibdalul hamzah wawan. Bukan wawan yang di KPK, bukan. Ibdalul hamzah wawan mengganti hamzah dengan huruf wa wawu. Karena apa? Di situ identik dengan Artinya menyesuaikan dengan harokat don, doma. Doma kalau u untuk memanjangkan huruf apa berarti? Wow. Jadi gak dibaca alladzina yu'minuna tapi alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna shalah. Itu kalau baca riwayat yang lain. Tapi nggak main asal-asal baca solo-solo aja. Terus semua dibaca o. Oh, Nah, ada aturannya, ada kaidahnya. Jadi kalau dia membaca alladzina yu itu berarti riwayat siapa? Imam siapa? Berarti kesononya harus ngikutin imam itu. Jadi nggak campur-campur, nggak boleh. Nah, jadi untuk kita mencapai ke sana kita harus pelajari yang namanya kiroat sab'ah. Kiroat tujuh. Tujuh imam, empat belas rawi, empat belas riwayat. Boro-boro ke sana kita satu riwayat aja kadang bingung gitu kan ya tapi ini juga sudah alhamdulillah nah seperti itu ya ulang kiroat riwayat torik asyatibiyah asyatibiyah <clears throat> jelas ya berapa panjangnya empat atau lima lima Nggak bisa enam harokat kalau di tengah kata kecuali berhenti. Supaha wakop bisa sampai enam harokat. Kalau madwa wajib, kalau majaiz nggak bisa. Kalau berhenti dia terpisah dengan hamzah jadi matobi'i. Kalau mad wajib bisa sampai enam harokat kalau berhenti. Tapi kalau di tengah kata baik mad wajib maupun mad jaiz munfasil dibaca empat harokat atau lima. Itu pun kalau bapak ibu bacanya dari awal empat empat semua harus sama, lima lima semua harus sama, nggak boleh beda gitu ya. Satu lagi madsilah tawilah. silah tawilah itu sama atau dimulhakan dipersamakan dengan majaiz fasil. Udah begitu aja. Jadi dia sama definisinya dengan majaiz fasil. Matobi'i bertemu dengan Hamzah dalam dua dua kata. Cuma bedanya kalau matsilah tawilah khusus hanya terjadi pada hak domir yang definisinya sama dengan matsilah kosiro terjadi pada hak domir. Jadi bedanya kalau majaiz munfasil itu hurufnya bebas apa aja yang panjang ketemu hamzah dalam dua kata. Tapi kalau matsilah tawilah khusus hak domir yang ketemu ham hamzah. Ya. Khusus hak domir yang bertemu dengan hamzah. Ini saya hapus ya udah ya. Oke. Okay. Boleh. Yang mana? Yang mana nih? Ja'a, a, ah, ah, ah, fathah. Jadi ja'a kalau berhenti. Berarti apanya yang ditanya? Enggak bisa dikatakan dia itu di akhir. Kalau misalnya ma'an gitu kan maksudnya dia nggak bisa dikatakan madu wajib mutasil ini ada di akhir karena tidak bisa berhenti ma harus ma a a nya mad iwan jadi mad wajibnya posisinya berarti di tengah bukan di akhir ini karena a nya tetap dibaca hidup jadi maknya mad wajib mutasil, empat harokat, annya mad i, iwat Gitu. Enggak dibaca ma, enggak. Tapi dibacanya Ayo sama-sama. Hmm. Salah, ulang. Iya. Ini jangan takut-takut. Banyak orang baca kalau hamzahnya begini nih. -a. Kenapa? Kan nggak ada alifnya. Walaupun tidak ada alif setelah hamzah, kalau dia itu bunyi an, wakof berarti hukumnya mad'i. wa tetap berapa harokat? Dua. ma -a. Kalau berhenti tetap dibaca a dua harokat. Banyak orang baca kadang ma Karena dia takut kepanjangan, ya kan? Hmm, salah, tapi tetap ma Ayo. Iya. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ayo Sadaqallahul azim. Gapal. Hmm, ayat 21 Al-Baqarah tuh ya. Hmm. Nah, itu basilah, tawilah tadi jelas ya. jadi terjadi pada hak domir. Apusannya mana tadi ya? Ini. Ya, baik. Nih. Lahu akhladah Ya. Lahu akhladah. Ayo. Kalau dia hu enggak ketemu hamzah, panjangnya dua harokat berarti matsilah kosiro. Karena setelah hak domir itu ada hamzah, makanya ditambahin leng lengkung di atas hak domir menjadi matsilah towilah. Apa sih artinya towilah? Towilah itu artinya panjang. Kalau kosiroh pen, pendek. Kosir itu pendek. Towil panjang. Itu jalan tul. Disebut jalan tul karena panjang. Itu bahasa Arab tul. Cuman orang kita aja manggilnya tol. Jalan tol. Iya, itu bahasa Arab itu. Maka jalan tol itu kagak belok-belok. Lurus saja panjang. Namanya jalan tul. Yang benar tul. Cuman dibacanya tol. Di kita doang yang macet. Kalau di Mekah kagak ada jalan tol. Dan nggak pakai bayar. Makanya kemarin ada <coughs> jamaah saya begitu di pemberhentian kan kita dari Madinah ke Mekah lumayan 5 jam habis ambil mikot terus ada yang begini Ustaz Ustaz bawa real ini enggak yang satu real dua real gitu ada kenapa ini buat uh, bayar ini toilet Pak di sini mah kagak bayar <laughs> saya bilang gitu Emang di kita di rest area ada yang jagain tuh bayar nih dua ribu. <laughs> Kalau di sana kagak ada yang namanya bayar toilet atau apa ya. Oh nggak ada saat iya, ya malum lah namanya juga kan baru dipikir takutnya ntar habis kencing kan namanya dia takut ya orang Arab ntar kalau kata dia haji haji, waduh suruh bayar dia repot dia gak bisa bahasa Arab kata dia bingung ya. Ya alhamdulillah tapi kemarin jamaah sehat semua lancar ya berkat doanya ya. Ya oleh-olehnya aduh ada ya udah saya doain deh, biar pada kesono jadi oleh-olehnya biar langsung beli di sono aja nanti ya saya <laughs> bingung kalau ngasih oleh-oleh apa ini bingung ya udah tapi insya Allah ya saya sampaikan salamnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan <clears throat> Bapak Ibu sekalian bisa ziarah ke sana ya Allah takdirkan Allah mudahkan urusannya untuk ziarah ke makam Nabi ya, makam Rasul di Nabawi ya. Makanya saat ini mungkin kita masih berada di raudhah yang ada di Indonesia. Kan raudhah ada tiga, tiga tempat. Yang satu itu minimal ya 25 jutaan lah baru bisa sampai ke sana. Kata Nabi baina baina mimbari wabaiti atau wa makbari ya itu adalah raudhah min riyadil jannah antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah taman dari taman surga itu orang berebut karena memang hanya di situ tempatnya yang mustajab ya jadi kalau perempuan memang terbatas ada waktu-waktu tertentu kalau laki-laki bebas 24 jam tapi walaupun kita datang jam 2 malam, dulu keluar hotel sih masih agak sepi memang ya. Kemarin kebetulan agak dingin. Tapi kalau sudah di Raudoh tetap aja berebut ya. Berebut tempat ya. Susah kita memang. Ya mesti sabar lah. Makanya kalau ke Raudoh saya tuh paling kalau udah sampai di karpet hijau saya bilang aja sama orang situ orang Arab maksudnya kan macam-macam dari mana-mana saya bilang haji haji rokatain rokatain saya bilang gitu kan maksudnya dua rokaat saya mau sholat dua rokaat baru dikasih sama dia tempat itu ya habis habis sholat ngaji kayak duduk di situ apa <laughs> udah terlanjur duduk gitu ya hmm. ya memang ya nikmat lah tapi itulah bu berkahnya Al-Quran ya semuanya mudah-mudahan ya bapak ibu ya Allah mudahkan ya untuk kesana. amin ya robbal alamin. Walaupun sekarang aduh Ustaz saya udah pensiun, ya mungkin anaknya nanti yang berangkat. Ya, Allah kasih kemudahan rezeki anaknya, anak yang berangkat. Ayo Pak, kita berangkat umroh. Alhamdulillah. Kan kita yang tahu. Malah yang sekamar dengan saya itu tiga orang itu dia sendiri nggak menyangka. Yang satunya supir kontainer satu yang sekamar sama saya ini <clears throat> supir kontainer. Yang satunya satpam. Satunya tukang sate. Tukang sate, dia kalau malam cuma satenya dipakai buat sedekah orang haji. Yang supir kontainer ya, dia alhamdulillah orangnya rajin ibadah. Walaupun kata dia saya namanya sering keluar kota Ustadz godaannya itu ya minuman keras perempuan ya namanya supir-supir gitu kan kadang diajakin gimana tapi alhamdulillah saya masih ya diberikan keimanan lah kekuatan iman jadi saya tidak tergoda alhamdulillah Ustaz makanya di sana pun rajin ya itulah Allah sudah tunjukkan padahal kata dia orang tua saya engkong saya belum ada yang ke Mekah Ustaz makanya saya nangis waktu pas mau berangkat ya alhamdulillah kalau Allah sudah kehendaki jalannya ada aja ya. Apalagi insya Allah rajin ngaji subuh ke sono nanti insya Allah amin ya robbal alamin. <clears throat> Baik, langsung nanya tajud nih, udah lama. <laughs> ya. Ada mau bertanya sebelumnya? Silakan. Yang di mana nih? Ya, ha? Bisa aja, sama aja. Itu kan A contohnya, harokatnya. U, I tetap aja, sama. Bisa mad wajib atau majaiz fasil ya. Jadi nggak mesti harokat A. Bisa juga I, bisa juga U. A. Ya. Oke, seperti misalnya sufaha U minas sama i. Uh, uh. Tetap mad wajib atau majaiz fasil ada lagi? Kalau nggak ada, saya nanya tajwid ya. Udah lama kan ya? Sampai surat apa kemarin? Al-Baqarah ya. Iya, Al-Baqarah ayat berapa? Seratus sembilan sembilan. Seratus terakhir satu sembilan delapan. Oke, baik. dari Pak ini Pak siapa?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 Nah. Biar jelas ya. Ulang ya. Summa. Gunnah mim. Gunnah mim. ثم أفيضوا من حيث منح إزهار min haitsu hay. Apa tadi? Lin. Lin. Pakai mad enggak? Enggak. Enggak, karena di tengah kata ya. ya. Summa afidu min haitsu afadun nas annas. Gunah nun ya. Gunah nun sama apa alnya? Asam. afadun أفاض الناس واستغفر الله Allah ada tiga hukum apa aja uh, Al-Qamari Ais ada Asam, tasdidnya Asamsi Asamsi terus tipis tebal lafaz uh, Allah tebal apa namanya tarhik tak tak tafhim tafhim terus wakaf berarti Allah Eh belum ya, belum saya bahas. Mad aridis Maradis sukun, sukun. Tapi saya belum bahas ya Oke <clears throat> Baik cukup Pak Haji Geser <clears throat> Inna Guna Inna Allah Kafir dalalah mata bi. uh eh, Halnya? Asam sih. Asam Asam sih. Inna Allah Ghafurur Rahim Rurra Lari eh, bila guna. Idgham Idgham bila guna. Guna-guna Rahim Belum ya Belum saya bahas itu ya Fa'idha qadai Faida eh, lin Qadaitum idgham bi guna. Mim ketemu mim Eh id idgham mimi. Al-Ghamimi. Terus geser. Haji. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ مَنَاسِكَكُمْ fa kum fa Eh, ifa, is izhar, izhar safawi. syafawi Izhar syafawi. mim bertemu selain mim dan ba aja pokoknya ya Fadhkurullah Allah As-samsi, <laughs> terus eh, takhim, تفخيم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كم A jelas. Izhar. A izhar apa? Izhar asawawi. aba akum a. Sama. Jelas? Izhar. Izhar? Safawi. Au, satu lagi. Au. Izhar. Eh, au, au. Lin. Lin. Oke, okay, geser. Au asyadda dikra. Dikra. Mad apa tuh? Asalnya zikron, berhenti. Zikro. Mat ah, iwad. Faminan nas. anas Alnya? asamsi asamsi nunnya? Gunah nun. guna Faminan nasi may. Mana wae? Bila guna. Idgom bi? Biguna. Biguna. Biguna apa? Kamil apa nakis? Nakis. Nakis. من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا الدنيا alnya koma uh, ah, samsi samsi oke cukup Pak Mahfud dulu <clears throat> ya sebelum Pak ini Pak Mahfud udah ya pakai mic ya, kasih biar kedengaran في dunya wa ma lahu hu apa itu? وما له هو silah kosiro silah fil akhirah fil alnya apa fil guna samsi al al al komari komari fil akhirati min khalaq min kha min kha itu ishal halki oke eh, eh, kol kolah kubro eh cakep dah Geser, gak usah pakai mic juga kencang emang. <coughs> wa minhum wa minhum. Min jelas. Idghar. Izhar. Aa. Wa minhum. Wa minhum may mim ketemu mim. Idgham mimi. May yaqul nun ketemu ya mana wae? Idgham Idgham berguna. Berguna apa? Kamil apa nakis? Kamilah. Nah, nakif. Man يقول rabbana atina nah mad apa tadi itu dua kata mad jaiz jaiz fasil oke geser <clears throat> Rabbana atina fid dunya ad-dunya alnya al-samsi dunya Dunianya jelas eh, itu, itu pengecualian tuh izhar mut mutlak. Aa, ah, ah, dunia. Jadi izhar mut mutlak. mutlak. Fid dunya hasanatan wa fi tau masuk dengung. Idgham biguna. Aa, ah, biguna apa? Kamil apa nakis? Nakis. Nakis. Wa fil alnya Uh, samsi uh, eh, komari eh. komari wa fil akhirati hasanatan masuk dengung idgham bi nakis oke okay. Wakina an nar An-nar alnya uh, samsi samsi nunnya dengung uh, eh, gunah nun oke okay, bagus geser Haji ulaika lahum ulaika satu kata hmm. <clears throat> Matobi bertemu Hamzah dalam satu kata Madwa wajib wajib wajib mod tasir. Ulaika lahum na. Hum hum. Jelas. Izhar bisa diguna. Is, <laughs> jelas izhar safa bisa safawi. Safawi. Ah, nasibum masuk dengung. Uh, mim idgham mim idgham bi mim apa? Idgham bigon guna. Uh, uh, karena ketemu mim jenggung ya. ya. Mim, uh, mim bertasjid Jadi. Tadi dengung apa namanya? Gun guna. Guna. Mimma kasabu wallah Allah alnya. Uh, <clears throat> Ash uh, eh, Komaria. Ais ada tasjidnya. Eh, Asyam? Asamsi, asamsi. Ha. Allahnya tipis tebal lafaz Allah? Uh, Taf tafkhim. Iya. iya, tafkhim itu artinya uh, tebal, te tebal. Tebal. Oke, okay. ya, cukup Haji. Alhamdulillah. Pak Tarmizi. Wallahu sari'ul hisab. Al-hisab, alnya hilang. 202 hmm. Wallahu sari'ul hisab Al hisab alnya Hilang tuh Hilang Oh ini wallahu sari'ul Ul hisab ah, ah. Sari'ul hisab Al hisab alnya al apa As-samsi Ais Enggak ada tasjidnya Al koma Al komari ah, Ketemu enggak? Enggak iya. Ayat 202 Saya ulang nih ya أولئك oh, yeah. لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الحساب ada kan ya yeah, ya yeah. oke okay. hisab apa itu be mantul kolkola sugro kokola di akhir ya sugro apa kubro sugro kub kubro kubro karena di a di akhir wakaf kalau sugro di te di tengah ya. Wal Allah. Apa aja? Syamsi. Asyamsi terus tipis tebal. Tafkhim. Wal fi a dua kata. Mad jaiz mumfasil. Ayamim masuk dengung. Mata ya. masih lain. Bukan, tanwin ketemu mim. Itu bukan mim mati ketemu mim, tapi Pengguna oh, tanwin. Ah, ah, isgon bi bigun biguna. Biguna. Ma'dudat faman ta faman ishar. Eh, faman eh, ikhfa. Ikhfa. Ikhfa apa yang dekat? Ikhfa sabawi. Bukan. Ada tiga nih, akrob, ausat, apa abad. Nah, lu, belum lupa. Belum paham. Iya. Ak Akrab. Akrab. Ah, satu lagi Pak Haji. Faman ta'ajjala fi yaw. mai. Lin. Lin. Alhamdulillah. Geser. Pak Haji Mantri. Fi yawmain fala isma, Fala. Baca Isma alaih. In. Kalau berhenti. Madlin. Madlin. Wa man ta. Ikhfa. Ikhfa apa? أقرب أقرب ومن تأخر فلا فجائز إثم عليه عليه berarti madlin mad arid disukun ya. disukun liman ittaqa wattaqullah Allah Asyamsi uh, sama itu apa uh, Yang tebal. <laughs> Iya, taf? Tafhim. Tafhim. Oke, geser. Oh, belum ya. <clears throat> Haji, ayo. Wattaqullaha wa'lamu eh, wa'lamu dua kata. Ada? Hilang. Ada enggak? Saya ulang, wattaqullaha wa'lamu. Heeh. Oh, iya. Ada dua kata itu. Pak Iwan. Bukan. Dua kata bertemu hamzah. Majja. Oh, majaiz. Jais mon munfasil. Munfasil. Tadi ya ketemu hamzah ya. Wa'lamu anna dengung. Ifa. Dengung. Oh, nun, guna nun. Iya, guna nun annakum ilaikum i jelas ishar ishar syafa syafawi ilai lai lin ilaihi tuhsyarun satu lagi wa minan nas annas alnya nanun gunah nun sama apa alnya komari apa syamsi Syam? Samsi. Samsi. Ya, geser. Pak Yoyo. Wa minan nasi man yu'jibuk may mana wae? Guna. idgom bi? idgom bigun? Idgham diguna Biguna apa? Ya. Nah? Nakis. Nakis. Ya. Aa. Ah, ah. Ya. Man yu'jibuka qaw qaw. Lin. Lin. قوله هو Mad wajib. Ais, bukan. Hu, hi. Hadomir. Matsila. Matsila. Munfasil. Ais, matsila ko. Kosiyah. Kosiroh. Kosiroh ya. Matsila kosi. Kosiroh. Matsila kosiroh. fil haya. Fil. Alnya apa? Al-Qumari fil hayatid dunya ad dunya alnya uh, eh, ada tasydidnya uh, iya mutlak al qamariyah apa asyamsi asyamsi asyamsi ah, ah, geser <clears throat> fid dunya fil الحياة الدنيا ويشهد الله Allah Allah eh, سما sama Mustaqim. ويشهد Allah ala ma fi قلبه kalau saya baca wasal fi qalbihi hi apa itu berarti matsilah matsilah toilah Ais kosi uh, eh, kasira kasira karena gak ketemu hamzah ya, ya. wa huwa aladul khisam al khisam alnya al, al kemari khisam وإذا تولى سعى في الأرض في الأرض في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض Komari. Al-Komari, geser. Wa yuhlikal harsa wan Wan alnya. Haji Daud. Wan ini Dengung. Eh, nun yang mana ini? Wan nasl. Oh, wan. Nunnya gunah nun. Iya, alnya al. asamsi asamsi Wallah. asamsi Sama. At-takhim. Wallahu la yuhibbul alnya. Al-Qamari. Yuhibbul fasad. Eh, kola. Kola kubro. Alhamdulillah. Geser Pak Jumarno. Wa idza qila lahu taqillah. Taqillah tipis apa namanya? Hmm. Tafkin ah. apa tarkik? tar tarkik. Tarkik. Heeh. uh. Alnya al apa? Al samsi. Akhadathul izzah al izzatu alnya. Al apa? Al-Qamari. Al-izzatu bil is bil is alnya Al-Qamari. Ya. Bil ismi fa hasbuhu hu uh, eh, Mad silah silah silah tawilah. Ais satu lagi. Silah qasirah. Qasirah. Jahannam dengung. Ya. Eh, Gun? Guna Guna nun. Iya, geser. Wala bi'sal mihad. Al mihad, alnya? Eh, komari. Mihad. Mantul. Eh, kol-kola kubro. Wa minan nas nas. As. Asyam. Asamsi. Nunnya? Guna nun. Wa minan nasi man yashri man. Mana wae? idgham miguna nakis. Nakis. May yashri nafsahu ibtigha ibtigha ib kolokola apa sugro tiga satu kata uh, mat kos eh mat, mat, mat wajib wajib mat hasil hasil pas selamat ibtigha mardatillah apa sama tahkim Tarkik. Wallahu ra'ufum. Tanwin ketemu ba? Tanwin ketemu ifa. Eh? Eh, tanwin ketemu ba. Cilok. Ba. Itham. Eh. It. Iklab. Iklab. Oh, iya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Bil alnya? Bil al qamari. Ibad. al Ya. Satu lagi. Ya. Majais. Oke, Pak Rahmat Kartolo. Ya ayyuhalladzi alladzi As-Samsi. Alladzina amanu dukhulu ud. Betul. Ud. Kol eh, kola Kubro apa Sugro? Ayo. Kubro, bang. Lais, di tengah. Sugro. Sugro, heeh. Udkhulu fis silmi kaffah. Fis silmi, as-silmi alnya. As-samsi. Oke, okay. kaffah. Wa la tattabi'u khutuwatish. Alnya. As-samsi. Syaitan. As-syai. Syai apa? Ai, au, lin. Belakang, Fauji. Inna Gunah nun. Innahu hu hu silako siro. Lakum a. Isyar safawi. Adum mana wae? Eh idgum biguna. Apa? Eh, itu apa itu? Kamil. Mubin fainza Satu lagi. Fa Izhar. Is il eh, samar. iba ifa. ifa apa? Tengah-tengah. iba iba iba Au. Iba uh, ausat. Iya. Zalaltum mim, mim ketemu mim? Guna mim. Apa? Guna, uh, <laughs> guna mim lagi. Igo eh, mimi. Igo <laughs> eh, mimi, geser. Mil bak. Iklab. Mil. Mana dia hilang saya nih? Min ba'di ma jazal. Min ba'di ma jaa Mad wajib mutasil. ja'atkumul Al-Qamari. bayyinatu fa'lamu Mad jahit an munfasil. Gunnah أن nun. الله عزيز ح- Azizun hakim. Iya apa? Idhar. Izhar Hakim Geser Bismillahirrahmanirrahim Hal yanzu Ikhwa apa? Ustaz. Yanzuruna illa baca ya, is. Ayya. Merawat. Merawat. Ilkom. Ilkom. Ilkom. Bikula. Apa? Lakis. Ayyatiyahumullah. Samsi. Sama. Tafkir. أن يأتيهم الله في ظلل من Mineral, kalau kabil. Minal al ya. Al Iya. Ini ibu-ibu mau hari ini apa minggu depan? Minggu depan. Oh iya, oke. Okay. Jadi minggu depan saya ulang lagi nih ya, biar mantap. Tapi saya tambah satu. Saya tambah satu, terus ditanya tajwidnya ibu-ibu dulu. Nanti ada sisa waktu bapak-bapak ya. Saya selesaikan dulu ayatnya. بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم Mudah-mudahan dengan begini kita ingat lagi ya.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 Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.